Anda berada. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab tentang amalan hati. Bahasan kita sudah sampai pada bab sabar. Poin tentang sabar yang sudah kita bahas adalah ta'rif atau definisi sabar dan beberapa faidah sabar baik faidah di dunia ataupun faidah di akhirat. Adapun faidah di dunia ada 8 poin dan semuanya sudah kita terangkan. Adapun faidah di akhirat ada 6 poin. Saya lupa ini sudah diterangkan belum? Sudah ya, 6 poin faidah di akhirat itu memuat beberapa ayat tentang sabar. Adapun sabar di dalam sunnah ada banyak hadis yang memuat tentang sabar baik berisi perintah ataupun menjelaskan keutamaan-keutamaan yang Allah akan berikan kepada orang yang sabar. Di antaranya hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabi alaihi salatu wasalam ata ala imra'atin tabki ala sabiyin laha. Faqala laha ittaqillah wasbiri. Faqalat wa ma bi musibati. Falamma dhahaba qila laha innahu Rasulullah. صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت فأتت بابه فلم تجد على بابه بواب فقالت يا رسول الله لم أعرفك فقال إنما الصبر عن الصدمة الأولى Kata Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang wanita yang sedang menangis di kuburan. Ini bukan kuntilanak. Wanita biasa dia menangisi anaknya yang baru meninggal, baru dikuburkan, dia menangis di atas kuburan anaknya. Berkatalah Nabi Ali salatu wasallam kepada wanita itu, "Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah." Wanita itu berkata, apa pedulimu dengan musibahku? Di papatahan malah ngambeknya. Itu wanita tuh kayak gitu. Ah, wa matubali bi musibati? Apa pedulimu dengan musibahku? Falamma dhahaba. Ketika Nabi selesai pergi, ada sahabat yang memberitahukan Bayang bertanya tadi itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'akhadhaha mithlul maut. Diterjemahkannya wanita itu serasa disambar geledek. Kalau bahasa Arabnya maka dia seolah-olah disambar oleh kematian. Saking apanya? Terkejutnya. Merasa seperti disambar geledek. Dia pergi dan mendatangi pintu rumah Nabi alaihissalatu wassalam. Di rumahnya tidak ada yang menjaga, tidak ada pengawal di depan pintunya. Jadi bisa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Lalu berkata wanita itu, "Wahai Rasulullah, aku tadi tidak mengenalmu." Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? innamas sabru anisudmatil ula sabar itu hanyalah pada saat awal dialaminya musibah Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim Kitabul Janaiz bab tentang sabar ketika menerima musibah yang menerangkan bahwa sabar itu harus dilakukan di awal terjadinya musibah kepada kita. Di sana tantangannya. Adapun orang yang di awal musibah meraung-raung, menjerit-jerit, setelah tiga hari baru dia reda sabar. Itu mah bukan sabar, mungkin udah capek aja nangisnya ya. Jadi sabar itu harus dilakukan pada saat awal menerima musibah. Dalam Sahih Bukhari dari Anas juga radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qala" Sesungguhnya Allah berfirman. Ini hadis apa? Hadis qudsi. Idab idza talaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awadtuhu minhumal jannah Kata Allah, Allah berfirman, bila aku menguji seorang hamba dengan dua indera yang paling dicintainya. Apa dua indera yang paling dicintai? Kedua matanya. Allah menguji seorang hamba dengan kedua mata diambil, dibutakan. Lalu dia sabar. Maka Allah akan menggantinya dengan surga. Saudara-saudara kita yang tunanetra ada kerugian di dunia. Kerugian itu sekaligus simpanan keuntungan di akhirat. Allah akan ganti kedua matanya dengan surga. Tapi syaratnya satu yaitu apa? Sabar. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis kursi tadi, "Awadduhu minhumal jannah," aku akan ganti kedua mata itu dengan surga. Keuntungan bagi orang-orang atau saudara-saudara kita yang tunanetra dari segi ini lebih besar daripada yang melek. Keuntungannya pertama dia nggak akan pernah maksiat dengan matanya ya. Ada wanita yang cantik sebagaimanapun dia tidak akan tertarik dan nggak ngelihat. gak akan maksiat dia dengan matanya. Yang keduanya Allah jamin surga asal sabar. Dan jaminan ini tidak diberikan kepada orang yang melek seperti kita. Yang melek mah malah ada beban berat, yaitu apa yang dilihatnya itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Akan dihisab atas apa yang dilihatnya. Dalam Sahih Bukhari sebuah hadis yang diterima dari Atha bin Abi Rabah dia seorang tabi'in berkata, "Qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma." Telah berkata kepadaku Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. "Ala urika imra'atan min ahli jannah?" Mau enggak? Aku perlihatkan kepada engkau seorang wanita ahli surga, calon di surga. Kultu bala. Aku menjawab, iya mau. Mana wanita di surga teh? Berkata Ibnu Abbas, hadil mar'atus sauda." Tuh wanita yang hitam ini. Atatin Nabiya alaihi salatu wassalam faqalat inni asra wa inni atakashaf fa'fad'ullaha li. Wanita ini dahulu ketika Nabi masih ada, Ibnu Abbas menceritakan kisah ini kepada Atha kepada muridnya setelah Nabi wafat. Ini wanita pisurgan Maksud pisurgan itu apa? Calon penghuni surga. Kalau calon sudah belum? Belum. Ini calon penghuni surga. Dulu ketika Nabi masih ada, wanita ini datang. Lalu berkata, Wahai Rasulullah, ini asra. Aku ini punya penyakit sorak Suara dijelaskan oleh para ulama dengan dua penjelasan. Pertama, penyakit ayan, epilepsi, sakalor. Yang kedua, sering kesurupan. Kan gejalanya samanya. Orang yang sakalor seperti orang yang kesurupan. Orang yang kesurupan seperti orang yang sakalor. Ada orang lagi duduk dia merenung tiba-tiba kejang-kejang lu kesurupan padahal itu teh epilepsi. Kadang ada yang stroke. Gejalanya sama. Ini wanita ini bilang ya Rasulullah saya punya penyakit sorok. wah ini ada kasyaf Kalau lagi kambuh, auratku suka terbuka. Ada dua keluhan. Pertama sering kamu penyakit soroknya. Yang kedua ketika kamu auratnya sering terbuka. Doakan kepada Allah untukku agar aku sembuh. Boleh nggak minta didoakan kepada orang soleh? Boleh. Ini wanita ini. Dan Nabi SAW tidak menyalahkannya. Tidak melarangnya Beliau hanya memberikan dua opsi. Kata beliau, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha afiyaki. Kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakitmu ini, jaminannya surga. Tapi kalau kamu mau, aku akan doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Mending tetap punya penyakit ini tapi jaminannya surga atau mending sembuh tapi nggak ada jaminan surga wanita ini secara tegas memberi pilihan yang pasti faqalat asbiru dia berkata saya pilih sabar karena sabar sudah dijamin apa surga sabar atas penyakit yang dideritanya tapi tadi keluhannya kan ada dua pertama penyakitnya yang kedua apa terbuka aurat dia berkata إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف tapi yang kedua ini kalau kambuh saya suka terbuka aurat tolong doakan kalau kambuh saya tidak terbuka aurat fada'alaha lalu Nabi SAW mendoakannya Doa Nabi SAW dikabul Orang ini memilih sabar dengan jaminan surga daripada sembuh tapi tidak ada jaminan surga. Makanya Ibnu Abbas berani memastikan tuh wanita ahli surga tuh atas jaminan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari Kitabul Marad bab tentang berdoa untuk kesembuhan atau dibolehkannya meminta doa untuk kesembuhan walaupun lebih baik bersabar atas hal tersebut. Nanti mungkin muncul pertanyaan. Jadi kalau kita punya penyakit itu lebih baik sabar, lebih baik berobat gitu kan ya. Nanti pasti ada pertanyaan seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan seperti itu nggak seru. Tapi jangan ada pertanyaan itu. Sebab nanti kita akan jelaskan. Dalam Sahih Muslim hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها ibnan laha fil maut. Faqala lirrasul irji ilaiha fa'akhbirha anna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma famurha faltasbir wal tahtasib kami kata Usama <clears throat> sedang duduk-duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam Tiba-tiba salah seorang putri beliau mengutus salah seorang utusannya. Putrinya memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk datang dan memberikan informasi bahwa anaknya, putrinya atau putranya sedang sakaratul maut. Berarti siapa yang sedang sakaratul maut? Siapanya Nabi? cucunya, cucu Nabi SAW sedang sakaratul maut. Berkatalah Nabi kepada sang utusan, pulang lagi kembali kamu ke putriku, sampaikan kepada dia sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia ambil. Milik Allah pula apa yang dia berikan. Dan segala sesuatu telah ditetapkan ajalnya di sisinya. Perintahkan dia untuk bersabar, perintahkan dia untuk mencari pahala dari musibah ini. Ini doa bagi orang yang ditinggal mati oleh salah seorang anggota keluarga. Upa kawan kita punya saudara atau orang tua kemudian mati, nah ini doakan ya doanya dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ma walahu atulam dalam walillahi ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma tasbir wal tahtasib sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia ambil milik Allah juga apa yang dia berikan dan segala sesuatu ajalnya telah ditetapkan di sisinya Hendaklah kamu bersabar atas musibah ini dan hendaklah kamu mengharapkan pahala dari musibah ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pemberian pun yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas dibanding kesabaran. Pemberian terbaik adalah apa? Kesabaran. Itulah beberapa hadis tentang sabar. Dan banyak lagi hadis-hadis lain. Kita lanjut dulu kepada asar sahabat. Bagaimana ucapan para sahabat dan para ulama setelah sahabat tentang kesabaran. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sakit Lalu para sahabat melayat. Berkata para sahabat, Allah nad'u alaka tabib, mau enggak aku panggil, kami panggilkan untukmu tabib, dokter. Apa kata Abu Bakar? Qad tabib, sang tabib itu, sang dokter itu sudah melihat saya. Para sahabat bertanya, fa'ayu syai'in apa yang dikatakan sang tabib kepadamu? Berkata Abu Bakar, qal sang tabib mengatakan, "Inni fa'alul lima urid." Sesungguhnya aku maha pelaksana, maha melaksanakan apapun yang aku inginkan. Apa yang diinginkan oleh sang tabib ini pasti terjadi. Ternyata yang dimaksud sang tabib ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya Abu Bakar sudah menjadi kehendak Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti ter terjadi. Ada kesan Abu Bakar ketika sakitnya memilih sabar daripada apa? Sembuh. Biar jangan panggil dokter, jangan panggil tabib, biarkan. Daripada sembuh, dia lebih baik bersabar di atas sakitnya. Sama dengan sikap wanita tadi ya. Dia lebih memilih sabar karena ada jaminan surga daripada sembuh tapi nggak ada jaminan surga. Riwayat yang barusan dinukil dalam kitab Az-Zuhud susunan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wajadna khaira 'ishina bis sabr kami memperoleh sebaik-baik kehidupan kami dengan sabar. Sabarlah yang membuat para sahabat meraih sebaik-baik kehidupan. Apa alasannya? Dan bagaimana kesabaran bisa menyebabkan orang meraih sebaik-baik kehidupan? Nanti akan terjelaskan pada bab yang menerangkan tentang hal itu. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an as-sabru minal iman bi manzilati ra's fil jasad wala jasada liman la ra'sa lahu wala imana liman la sabra lahu. Kata Ali, kedudukan sabar di dalam iman seperti kedudukan kepala di dalam jasad. Kepala kita di dalam jasad kita penting enggak? Super penting. Kalau kepala lepas dari jasad kita apa yang terjadi? Mati sudah. Baik manusia ataupun binatang. Binatang sekuat apapun kalau kepala yang sudah dipenggal mati ya. Mati. Tapi kalau bagian lain tangannya dibuntungin mati enggak? Enggak. Kakinya dibuntungin enggak Malah cecak mau sengaja ekornya dia buntungin sendiri. Lari aja. Tapi kalau yang dibuntunginnya kepala bisa hidup? Enggak. Tapi gini itu ular dipotong kepalanya masih hidup. Ya sementara uyak-uyakan nanti mah mati. Nah kedudukan sabar di dalam iman seperti kedudukan kepala di dalam jasad La jasada liman la ra'salau tidak akan ada jasad bagi orang yang tidak punya kepala wala imana liman la sabra dan tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Iman dan sabar dua hal yang nggak bisa dipisah. Satunya hilang, sudah yang satunya lagi musnah juga. Itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, "Idza ja'aka amrun la kafa'alaka bi fasbir wantadhiril farj Allah." Ini rahasia. Kita sering menyerah dengan keadaan. Padahal di saat kita berada dalam posisi yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi setelah seluruh usaha upaya maksimal, maksimal nih tapi masalah yang kita hadapi ini tetap tidak tertemukan jalan keluarnya. Nah kesabaran itu di sana. Kata Abu Darda, bila datang kepadamu satu urusan yang kamu tidak mampu menghadapi urusan itu. Gak ada solusi lagi bagi urusan yang kita hadapi itu. Fasbir, bersabarlah wantadir farj min Allah dan tunggulah solusi dari Allah. Dengan solusi yang nggak disangka-sangka. Pertolongan dari Allah itu akan datang di saat orang sudah maksimal bekerja, berusaha, berjuang, tapi menemui jalan buntu sudah. Tawakal sudah, berusaha sudah, tinggal tunggu datangnya pertolongan Allah dan itu pasti. Inna ma'al usri Yusron inna ma'al usri yusron. Saya sering menerangkan makna ayat ini. Surat apa ini? Al-Insyirah. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Dua kali ayat ini diulang. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kenapa Allah mengulang dua kali? Allah nggak mungkin lupa, lupa kali sampai terulang dua kali. Enggak. Kalau manusia iya suka mengulang satu kalimat dua kali karena lalai, karena lupa iya. Tapi Allah tidak. Bukan karena lupa. Oh mungkin iseng aja. Enggak, Allah nggak pernah iseng segala yang Allah lakukan pasti ada hikmah, ada tujuan yang agung. Termasuk kalimat inna ma'al usri yusron diulang dua kali dalam satu surat. Satu surat pendek. Maknanya adalah setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan setelahnya. Dari mana makna itu diambil? dari nilai sastra yang terkandung di dalam dua kalimat ini. Ada ilmu khusus tentang itu nama ilmu balaghah, ilmu sastra. Salah satu kaidah yang dijelaskan dalam ilmu balaghah ini adalah kalau satu kata diulang dua kali. Dan kata itu adalah kata yang ma'rifat. Ma'rifat itu yang sudah tertentu gitu. Contoh alkitabu itu ma'rifat. Ya. Kitab itu. Kitab mana itu tuh sudah tertentu di dipakai alif lam alkitab, Ya. Alkitabu kitab itu sudah tertentu. Kitab mana kitab itu? pakai alif lam. Tapi kalau pakai, pakai tanwin kitabun sebuah kitab. Kitab apa? Ah pokoknya sebuah kitab masih umum. Kalau pakai tanwin disebutnya nakirah. Mananya umum belum tertentu. Kita Kitabun sebuah kitab. Kitab apa? Ah pokoknya sebuah kitab bisa kitab ini bisa kitab itu macam-macam kan tapi al kitabu kitab itu sudah tertentu yang pakai alif lam disebut ma'rifat, yang pakai tanwin disebut nakirah. Dalam kaidah ilmu balaghah, kalau isim ma'rifat diulang dua kali, katanya sama, pakai alif lam dua-duanya, maka bendanya satu. Walaupun diulang dua kali, yang kedua itu itu juga, yang pertama juga yang dimaksud. Sebaliknya bila nakiroh diulang dua kali. Kitabun kitab ini. Eh, apa sebuah kitab masih umum diulang dua kali maka bendanya beda kitabun di sini dengan kitabun di sana diulang dua-duanya dua kali maka berbeda ada dua benda dua kitab kitab yang ini dan kitab yang itu Nah dari sini kita mengetahui ayat inna ma'al usri al usri pakai alif lam apa makna al usri kesulitan inna ma'al usri yusron yusron pakai tanwin inna ma'al usri yusron inna ma'al usri yusron al usri yang kedua juga pakai alif lam berarti al usri yang kedua itu yang pertama tea itu-itu juga satu kesulitan yang sama yusron diulang dua kali tapi dua-duanya nakirah berarti ada dua kemudahan yang berbeda makanya ayat tadi bermakna sesungguhnya setelah satu kesulitan akan Allah datangkan dua kemudahan itu janji Allah semua masalah, trouble, problematika yang kita hadapi itu kesulitan kita harus berusaha mengatasi kesulitan, mencari solusi, jalan keluar dari kesulitan itu. Berusaha ikhtiar selahir dan batin juga berdoa. Setelah mentok, sudah deadlock itu. Sudah nggak ada lagi usaha yang bisa kita lakukan. Tidak ada lagi doa yang kita panjatkan. Karena sudah full semuanya, Tinggal sabar tunggu Allah akan memberikan janjinya Memberikan dua kemudahan setelah itu Dengan cara momen dan waktu yang enggak bisa kita duga Yang enggak disangka-sangka Yakin itu, itu ayat Allah janji Allah Dan Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya Wasuil al-Junaid rahimahullah anis sabar. Junaid pernah ditanya tentang sabar. Apa sih makna sabar? Kalimat yang digunakan untuk mendeskripsikan sabar berbeda, tapi maknanya sama itu-itu juga. Kata al-Junaid, huwa tajra'ul mirara min ghairi ta'bis kamu mencicipi atau merasakan hal yang pahit tanpa nyengir. Tapi itu ada surat Abasa. Apa makna Abasa? Abasa watawalla an ja'ahul ama. Apa makna Abasa? Cemberut. <laughs> Abasa wa tawalla dia cemberut dan berpaling. Abasa itu cemberut. Ta'bis itu ekspresi cemberut. Orang biasanya kalau merasakan hal yang pahit ekspresinya bagaimana? Nyengir ya? Hmm, nyelel gitu. Pahit eh. Minum obat, minum jamu, apapun yang pahit tapi itu bermanfaat, ekspresinya tidak pernah lempeng. Hampir tidak ada orang minum jamu lek biasa aja. Tapi pasti sambil ngeler, hmm, pahit gitu ya. Kata Al-Junaid, sabar itu merasakan rasa pahit tanpa ngeler gitulah intinya. Lempeng saja itu sabar. Seolah-olah rasa pahit itu tidak dirasakan. Maknanya apa? Sabar itu adalah ya sikap normal ketika menerima musibah. Tidak terlihat kepanikan, kesedihan, kerisauan, kegalauan, keresahan, kegelisahan, ataupun kesedihan apapun. Lempeng saja seperti itu. Itu sabar. Itu kata Junaid. Berkata Al-Khawas, As-sabru huwa al-thabat al-ahkamil kitabi sunnah. Sabar itu adalah tegar di atas hukum-hukum Alkitab dan As-Sunnah. Itulah penjelasan sabar yang diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga para ulama. Kita singgung sedikit sebelum membahas hukum sabar. Tadi sudah dijelaskan wanita yang sorak tadi baik sorak itu dengan makna epilepsi ataupun dengan makna kesurupan lebih memilih penyakit tersebut lebih memilih sabar dengan jaminan surga daripada sembuh tapi jaminan ini hilang demikian juga Abu Bakar Seolah-olah sikap Abu Bakar dan wanita tadi bertolak belakang dengan sabda Nabi alaihi wasallam yang memerintahkan tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian. Karena sesungguhnya di dalam setiap penyakit itu ada ada obatnya. Nabi sallallahu memerintahkan. Syahlu Thaymin rahimahullahu taala menyatakan hukum asal berobat bagi orang yang sakit itu wajib. Karena Nabi SAW memerintahkan memerintahkan untuk berobat dan perintah Nabi pada asalnya wajib. Itu pertama. Yang kedua, membiarkan diri mengidap penyakit yang semakin lama semakin melemah bahkan mungkin bisa menyebabkan kematian melanggar ayat yang menyatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan Membiarkan penyakit tidak diobati berarti membiarkan diri dijerumuskan dalam kebinasaan. Itu ayat. Kemudian hadis Nabi SAW merintahkan tadawu, berobatlah kalian. Fa'inna dawa, karena dalam setiap penyakit ada obatnya. Tapi kenapa wanita tadi dan juga Abu Bakar seolah-olah milih sakit sabar dengan sakitnya dengan jaminan surga. Jadi mana yang benar? Kalau kita sakit, lebih baik berupaya sembuh atau lebih baik sabar? Kan gitunya. Coba. Ada yang bisa mau menjawab kalau kita sakit lebih baik sembuh atau lebih baik sabar? Ya tergantung orangnya. Terserah. Kalau saya lebih memilih sehat lebih memilih sembuh dari daripada sakit. Jawaban para ulama tentang hal ini Kedua hal tadi tidak bertolak belakang Abu Bakar dan wanita tadi tidak menentang Al-Quran ataupun Sunnah Apa jawaban yang benar tentang hal ini? Di dalam sakit ada plus ada minus ada faidah atau maslahat, ada madarat. Kita mulai dari madarat itu apa? Madarat sakit, dia bisa apa? Mengeluh ya. Kedua, dia bisa menyusahkan orang lain. Harus diurus kan? Menyusahkan orang lainnya pertama harus diurus, yang kedua Orang lain merasa susah mendengar keluh kesah dia. Aduh sakit ini, aduh sakit tolong pijitin, tolong kerokin, tolong dibalur dengan balsem macam-macam gitu ya. Eh, ada balsem merek bukan? Bukan, jenis ya. Mereknya jangan disebut. Menyusahkan orang lain. Pertama mengeluh, kedua menyusahkan orang lain. Ketiga tidak produktif. Selama sakitnya dia tidak bermanfaat bagi orang lain. Malah madarat. Keempatnya dia dia bisa terhalang dari kewajiban. Nggak bisa ke masjid, nggak bisa ngaji kayak begini gitu. Betul itu ma'dur dan tidak dosa, tapi tidak bisa meraih manfaat. Tidak bisa ngaji, hadir ke pengajian, tidak bisa silaturahmi kan begitu. Itu seabrek apa? Madarat kerugian dari sakit. Tapi di samping kerugian ada keuntungan bagi orang yang sakit. Apa keuntungannya? Yang pertama sakitnya menggugurkan dosa-dosanya. Semakin parah sakitnya semakin banyak dosa yang gugur. Itu untung apa rugi? Untung. Yang keduanya doanya makbul. Doanya dikabul karena apa? Orang yang sakit itu sedang dekat sekali posisinya dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis kursi yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Allah nanti di akhirat itu berkata, "Ya Adam marid wa maridtu wa lam ta'udni." Wahai Bani Adam dulu ketika di dunia aku sakit tapi kamu tidak melayat aku itu perkataan Allah. Allah sakit dan kamu tidak melayat aku. Manusia si hamba itu menjawab, "Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin?" Ya Allah, bagaimana aku melayatmu padahal engkau penguasa semesta alam? Masa Allah sakit gitu ya? Kalau tak benar sakit, masa harus terbang ke langit gitu? Apa kata Allah? amma alimta anna abdi fulanan mariyad falam ta'udhu amma alimta in uddahu wajadtani indah tapi bukankah dahulu kamu tahu ada hambaku yang sakit kamu tidak melayatnya Padahal kamu tahu kalau kamu melayatnya, kamu akan menemukan aku berada di sampingnya, di samping orang yang sakit. Ini menunjukkan posisi orang yang sakit sedang sedang apa? Sedang dekat dengan Allah. Allah ada di sampingnya. Dan kedekatan seorang dengan Allah mengisyaratkan doanya, jeritan hatinya didengar dan dikabul. Allah berfirman dalam Al-Quran wa idha sa'alaka ibadi anni fa qarib ujibu da'watad da'an kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku jawab aku dekat aku mengijabah setiap doa orang yang berdoa kepadaku setelah dekat dikaitkan dengan diijabahnya doa inna aqraba ma yakunu bainal abdi wa baina rabbi wa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika apa sujud maka perbanyak oleh kamu berdoa di dalam sujud karena itu jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah jadi dekatnya hubungan atau jarak orang dengan Allah mengisyaratkan doanya dikabul Orang yang sakit itu dekat dengan Allah dan doanya dikabul. Karena sakit salah satu musibah. Orang yang terkena musibah itu jeritan hatinya jangankan orang mukmin, orang kafir sekalipun diijabah doanya. Dan sering saya kemukakan contohnya dari Al-Qur'an falamma apa namanya ghasyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlisina lahuddin ketika orang musyrik orang kafir berlayar di tengah lautan diombang-ambingkan oleh gelombang jadi satu tung dulu yang kelihatan hanya lautan sejauh mata memandang yang kelihatan hanya lautan, seolah-olah nggak ada daratan. Bagi ikhwan yang pernah berlayar gitu ya, pasti akan pernah merasakan ke arah manapun melihat, mata ini dilepaskan, yang ada hanya air, hanya lautan. Tidak ada pulau, tidak ada daratan. Ini lautnya bergelombang sebesar gunung melebihi besarnya kapal yang ditumpangi. Diombang-ambingan. Falamma ghasyahum maujun kadzulali da'awallaha mukhlisina lahudin mereka orang musyrik orang kafir itu berdoanya secara ikhlas kepada Allah Ketika dapat musibah, mereka tidak berdoa kepada sesembahan-sembahan mereka, kepada berhala mereka, kepada patung mereka, tapi kepada Allah dan Allah mengabulkan. Falamma najahum ilal ilal barri. Ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan, berarti di, di, dikabulkan itu doanya. Inahum yusyrikun mereka itu musyrik lagi. Bayangkan kurang gimana nyebelin itu orang. Di daratan musyrik, di lautan bertauhid, di karena ada udang di balik doanya. Ingin diselamatkan, dikabul, diselamatkan, dikedaratkan, sudah selamat, eh musyrik lagi. Sebel orang. Jadi Orang musyrik pun ketika dapat musibah berdoa dikabul oleh Allah. Apalagi orang mumin ketika sakit musibahnya berupa sakit dekat dengan Allah berdoa ke Allah dikabul tuh. Ikhwan yang selama ini resah, gelisah, risau, galau, sedih, berduka karena masalah apapun itu musibah. Coba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mendengarnya karena posisi orang yang peroleh musibah itu sedang dekat kepada Allah. Di antara ikhwan ada yang dikejar-kejar debt collector. Di antara ikhwan ahwat di sini ada yang dihina banyak orang, dilecehkan, difitnah atau musibah lain berdoalah kepada Allah. Allah akan kabulkan. Itu di antara keuntungan sakit. Kandungan sakit dosanya gugur. Doanya diijabah. Terus dia bisa sabar dan sabar itu oh mengundang pahala yang besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang sabar itu tanpa hisab, tanpa dihitung-hitung, tanpa menyebut angka digelontorkan dengan jumlah yang sangat besar. Dan banyak lagi lah keuntungan sabar yang lainnya ya. Jadi orang yang sakit itu ada ruginya, ada ada apanya? Ada untungnya. Bagi orang yang ketika sakit dia hanya memperoleh keuntungan dari sakitnya, seluruh kerugian sakitnya bisa dia singkirkan ketika sakitnya dia tidak nyusahin orang. Ketika sakitnya dia tidak berkeluh kesah. Ketika sakitnya dia tetap produktif, bermanfaat bagi orang banyak. Ketika sakitnya dia tidak terhalang dari kewajiban. Walaupun sakit mendengar adzan, dia paling dahulu ke masjid. Walaupun sakit dia tidak minta disuapi, minta dipijitin, tidak minta dikerokin, tidak bisa, tidak minta dibalur oleh balsam, enggak, tetap produktif dia. Seluruh kerugian efek negatif dari sakit itu dia hilangkan, yang ada hanyalah keuntungan. Orang yang seperti ini lebih baik sakit daripada sehat. Seperti Abu Bakar, seperti wanita tadi, sakitnya hanya memberikan keuntungan. Tapi bagi orang yang sakitnya hanya hanya hanya melahirkan kerugian, sementara keuntungannya entah ada entah tidak, dia ketika sakitnya mengeluh. Ketika sakitnya seringkali merintih, ketika sakitnya manja, minta disuapin, minta dipijitin, minta dibalur, dikerokin. Aduh, sambil mengeluh teh teh gitu ya. Berdoa kepada Allah juga tidak. Ah, yang kayak begini mah lebih baik sehat saja. Lebih baik berobat saja yang kayak begini mah. Biar sehat sehatnya lebih baik bagi dia. Kadang-kadang ketika sehat juga keluhan tidak pernah berhenti sedikit-sedikit sakit anu sekedar caper. Sedikit umpamanya uh, ada angin, aduh dingin. Dinginnya nggak ketulungan <laughs> gitu ya. Sedikit batuk, <coughs> aduh ini sakit ini nih, tolong bikin wedang jahe itu ketika sehatnya aja kayak begitu. Orang yang di dekatnya, aduh ini mah tukang ngeluh, ya. Makanya nggak didengar terlalu sering ngeluh. Pas bener-bener sakit betul-betul mengeluh, tetap nggak dipedulikan. Ah, pura-pura, palingnya cuma gatal. <laughs> Padahal bener-bener sakit. Makanya jangan terlalu diobral itu keluhan. Tahan semua mungkin. Tunjukkan walaupun kita sakit, kita sehat. Apalagi banyak orang yang bergantung kepada kita dengan terlihat kita mengeluh, lemah, sakit, mereka juga stres. Jangan tunjukkan kelemahan di hadapan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan tunjukkan sakit kita di hadapan istri dan anak-anak kita. Perlihatan kita kuat, kita tegar. Agar mereka pun regreg, kata orang Sunda Maya. Apa regreg teh? Uh, regreg gue. Cari di kamus apa itu ring Itulah jawaban yang diberikan oleh para ulama. Jadi tidak ada kontradiksi antara dua hal tadi. Ya, kalau kita lebih produktif, lebih e, maslahat sehat, sehatlah kita. Berobatlah ketika sakit. Tapi kalau ketika sakit kita masih tetap bisa bersabar, masih tetap bisa bermanfaat bagi orang lain, masih bisa produktif, silakan tidak apa-apa bertahan dalam sakitnya karena sakit lebih memberi keuntungan oh, terutama di akhirat. Doa dikabul, dosa-dosa berguguran, kita bisa sabar dan dengan sabar si pahala menggelontor, mengalir terus-menerus dalam jumlah yang besar kepada kita dan seterusnya, maka silakan lebih memilih sakit daripada sehat. Apa hukum bersabar? Sudah dijelaskan dari penjelasan-penjelasan ayat dan hadis Dalil-dalil yang menyatakan sabar itu wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan para imam. Wajib bersabar dalam menunaikan seluruh kewajiban. Wajib bersabar dalam meninggalkan semua yang diharamkan. Wajib bersabar ketika menerima berbagai macam musibah. Ya. Ma'a berkata mu'allif annahu yukrahu lil mar'i ay yata'arrada lil bala bi ay yujiba ala nafsi syai'an lam yujib lam yujibhu Allah azza wa jalla imma bi ahdin aw nadharin aw talabi wilayah aw nahwi dhalik sekalipun demikian ya dimakruhkan bagi seseorang menjerumuskan diri ke dalam bala ke dalam hal yang memberatkan dirinya dengan cara mewajibkan sesuatu atas dirinya apa yang tidak Allah wajibkan baik dengan cara bersumpah atau nazar atau meminta jabatan atau yang sejenisnya Allah berfirman wala tulqu aidikum ila tahluka janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan Nazar itu hukumnya makruh. Tapi kenapa makruh? Karena dia mewajibkan untuk dirinya apa yang tidak diwajibkan oleh syariat. Mewajibkan perbuatan-perbuatan yang tadinya tidak diwajibkan oleh syariat. Makruh hukumnya, tapi kalau sudah dikatakan wajib ditunaikan. Kalau saya lulus ujian saya akan infak sejuta. Infak hukumnya apa? Sunnah. Tapi dia wajibkan untuk dirinya. Dengan satu syarat kalau dia lulus. Ya. Itu memberatkan dirinya. Ternyata lulus. Ada uang sejuta. Tapi ini untuk ngejilid skripsi. Biaya wisuda. Aduh berat timbul penyesalan kaduhung tadi nazar kan gitu ya Rasul sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika melarang nazar, nah, Nabi Islam naha anin nazar. Beliau melarang nazar, lalu mengatakan innahu la yaruddu syai'an walakinnahu yastakhriju bihi minal bakhil bahwa nazar itu tidak akan menolak sedikit keburukan pun nazar itu adalah dipaksanya seorang yang bakhil untuk mengeluarkan sesuatu dari hartanya saking bakhilnya baru hartanya keluar kalau nazar. Kalau saya lulus ujian saya akan infak sejuta. Kalau nggak lulus mah nggak infak ya. Untuk infak pun harus lulus dulu. Kalau umpamanya saya akan melamar ahwat, kalau saya diterima, saya akan mentraktir 10 orang kawan. Untuk mentraktir itu harus <laughs> harus ada syarat dulu. Baru setelah syarat itu tertunaikan traktir. Kalau ditolak, ya jadi traktirnya. Itu akan jadi jomblo terus nanti. Kalau saya meraih nilai A dalam ujian kali ini, saya akan saum sunnah tiga hari. Saum sunnah itu hukumnya sunnah. Ternyata dapat A tuh. Mungkin karena dosennya salah nilai. <laughs> dapat A maka saum yang hukumnya tadinya sunnah menjadi wajib bagi dirinya. Jadi hukum nazar makruh. Tapi kalau sudah terjadi nazar wajib dilaksanakan dan melaksanakannya dapat pahala. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Abdurrahman bin Samurah dia berkata, "Qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman la tas'alil imara fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa in utitaha an ghairi mas'alah u'inta 'alaiha." Wahai Abdurrahman, jangan kamu meminta jabatan. Karena kalau kamu diberi jabatan karena permintaan kamu ta ta'ilaya, maka Allah berlepas diri. Itu akan diserahkan kepada skill murni individu kamu. Allah nggak akan bantu. Nah itu memberatkan. Tapi kalau kamu diberi jabatan tanpa kamu minta u'inta alaiha, Allah akan menolong dan membantu kamu. Aduh sekarang orang untuk dapat jabatan teh ya, bukan hanya diminta ditambah yang lain-lain nyuap ya ditambah menyikut orang ditambah memfitnah orang ditambah mengeluarkan uang dengan jumlah yang sangat banyak ditambah dengan berjanji-janji gombal dan palsu pilih saya kalau saya dipilih tidak akan ada lagi rakyat kecil yang digusur itu janji di awal ketika terpilih mah gusur welah ya dan gak akan bisa protes ya. Ada yang kayak begitu? Ada. Siapa? Jangan disebut, jangan disebut. <laughs> Seperti itu. Jadi orang yang meminta jabatan, apalagi dia menerima jabatan secara zalim, Allah akan beratkan tanggung jawabnya. Allah tidak akan membantunya, ya. Hadis tersebut saya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW pun melarang seseorang mengangan-angankan bertemu dengan musuh. Tidak boleh. Bukan takut. Tapi khawatir pas itu terjadi kita tidak dalam keadaan siap. Khususnya imannya. Nanti bisa lari dari medan perang. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamannau liqa'al adu, fa idza laqitumuhum Jangan kalian mengangan-angankan bertemu dengan musuh, tapi bila bertemu dengan mereka sabarlah. Tegarlah, jangan lari. Peribahasa menyatakan musuh jangan dicari kalau bertemu damai dulu. Pantang lari. Lari dari medan perang dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang kafir di medan perang, jangan kalian lari ke belakang, ya. Lari ke belakang adalah sebuah dosa yang sangat besar. Jadi hukum bersabarlah wajib. Apa sajakah jenis-jenis kesabaran? Nah, pada poin ini kita nanti akan membahas kenapa Umar menyatakan kami meraih kehidupan terbaik kami dengan sabar. Nanti kita bisa melihat korelasinya tuh. Kenapa sabar bisa menyebabkan orang bisa meraih kehidupan terbaik. Tapi itu nanti akan dijelaskannya kemis depan. Kami sekarang sudah tidak ada waktu yang tersisa kecuali untuk bertanya jawab saja. Ya kita cukupkan penjelasan sampai di sini. Waktu yang ada beberapa menit akan kita gunakan untuk tanya jawab. Maghrib jam berapa? Ada yang tahu? 23 menit lagi. Ustaz, sholat yang bacaannya tidak dikeraskan atau sir itu kan tetap bacaannya harus terdengar oleh diri sendiri. Bagaimana kalau kondisinya lagi berisik sehingga bacaan kita tidak terdengar? Apakah sholatnya sah? Yang penting ada gerakan lidah. Ada gerakan bibir. Jangan balem ketika sholat ya mau terdengar atau tidak oleh telinga kita oleh kuping kita nggak masalah yang penting ada gerakan lisan gerakan bibir ketika membaca zikir-zikir di dalam sholat doa-doa di dalam sholat ya nggak apa-apa tidak terdengar dan sholatnya insya Allah sah Sabar ada ketika terkena musibah sabar menjauhi larangan, sabar dalam ketaatan. Dari hal itu sabar mana yang lebih utama atau sama saja? Ah itu materi yang akan kita jelaskan nanti di Kamis depan ya. Sabar. Harus datang lagi. Bagaimana sikap terbaik kita sebagai muslim terhadap penghina Al-Qur'an? Hmm. <laughs> Bagaimana ya? Pertama kita wajib sedih, geram ya. Karena yang dihina bukan diri kita, tapi kalamullah. Dalam dan kalamullah adalah sifat Allah. Menghina Al-Qur'an sama dengan menghina Allah karena sifat sama dengan zat. Al-Quran kalamullah dan kalamullah sifat Allah. Sifat Allah sama dengan zat Allah. Menghina kalamullah sama dengan menghina Allah Azza wa Jalla. Dengan mengatakan umat Islam dibodohi ini oleh ayat ini. Jadi ayat Allah dianggap sebagai alat untuk membodohi umat. Allah itu tukang ngabobodoh lamun kita macek si eta Wajib kita geram kita tidak boleh marah ketika pribadi kita yang dihina. Nabi SAW juga kata Aisyah radhiyallahu an, "Man Rasul SAW an nafsihi." Ya, Nabi SAW itu tidak pernah dendam, tidak pernah membalas kalau pribadinya yang dihina. Ya, illa idan tahaka hurumatillah fantaqama lillah. Kecuali kalau ada ya kehormatan Allah yang dihina maka Nabi SAW membalas karena Allah Azza wa jadi yang pertama setiap kita wajib kecewa, wajib sedih, wajib geram kepada si penghina Al-Quran tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, lakukan ikhtiar nyata selama ikhtiar itu tidak bertolak belakang dengan rambu-rambu syariat. Tidak boleh umpamanya murang-maring. Murang-maring itu apa? E, seluruh keluarga dia dicela, dihina. Padahal yang berbuat hanya pribadi dia. Keluarganya belum tentu setuju. Seluruh teman-temannya di, di, di, di, dihina juga, ya, dituntut juga, dibantai juga, dipukuli juga. Nggak boleh. Atau merusak fasilitas umum, ya, itu tidak boleh. Lakukan ikhtiar nyata yang tidak melanggar syariat. Bagaimana ikhtiar nyata yang tidak melanggar syariat? Hubungi orang yang mampu memberi hukuman kepada dia. Kalau kita tidak mampu hubungi, datangi ya atasan dia, presiden umpamanya polisi umpamanya kepalanya hubungi datang. Itu nih sudah nyata-nyata menista kepada Al-Qur'anul Karim. Oh tapi kan dia tidak berniat menghina, hanya salah ucap. Perbuatan buruk tidak dilihat dari segi niat. Tapi dinilai dari perbuatannya Berbeda dengan perbuatan baik Kalau perbuatan baik ya niatnya dilihat kalau perbuatan baik niatnya ria, dosa. Ya. Adapun perbuatan buruk tidak harus melihat niat atau tujuan, tapi dilihat dari sifat perbuatannya. Apakah dengan perbuatan atau ucapan itu ada yang tersakiti? Tidak. Ada yang terugikan Tidak. Dan di dalam KUHP juga begitu umpamanya orang menghina atau melontarkan ucapan yang dianggap menghina orang lain tapi tidak niat sengaja. Bisa nggak dituntut? Bisa. Minta maaf boleh, boleh minta maaf dan dimaafkan tapi proses hukum bisa tetap berjalan nggak? Tetap berjalan. Kalau setiap orang yang mukul kita jerut sampai benyut. Aduh maaf ya. Saya tadi kesel sih tapi sekarang menyesal Tadi kesel, sekarang nyesel. Kita maafkan ya sudah secara pribadi maaf. Proses hukumnya boleh lanjut? Boleh lanjut. Ya, kemudian dia dihukum, dikurung, di penjara berdasarkan aku, aturan. Boleh dia minta maaf dan kita maafkan sebagai sapa, sama manusia tapi apakah hukumannya itu tetap berjalan? Ya. Sampai Syekhul Islam dalam As-Sarimul Mahmul ketika As-Sarimul Maslul ketika membicarakan tentang apa? Tentang penghina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukumannya apa? Penggal. Bagaimana kalau dia dito kalau dia tobat? Beliau menyatakan Taubat dia, urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi hukuman di dunia di pengal tetap harus dilaksanakan. Sama dengan orang yang berzina. Ada enggak orang yang dirugikan dengan berzinahnya? Tidak. Asal suka sama suka ya. Kalau memperkosa bukan berzinah namanya. Suka sama suka, berzinah. Lalu dia tobat. Apakah hukuman rajamnya itu terhapus karena tobatnya? Enggak. Tobatnya hubungan dia dengan Allah, tapi rajamnya tetap dilakukan. Sama dengan begitu. Oleh karena itulah maka lakukan ya kita secara pribadi atau boleh berkelompok juga datang kepada presiden, datang kepada Kapolri, ini orang menghina Al-Qur'an ini, tolong diproses. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama zaman dahulu. Adapun ketika datang ada orang ribuan orang mengikuti di belakang kita, itu bukan urusan kita. Kita mau pribadi atau beberapa gelintir orang datang ke sana, ya. Untuk apa namanya? menuntut agar dia diadili, dihukum dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Apa tanggapan tentang Pertanyaannya sama, bagaimana sikap kita? Uh, sama. Tentang si penista Al-Qur'an. Tetap dia tidak boleh lolos dari hukuman. Apakah sering mengikuti majlis ilmu bisa dis, bisa masuk surga gitu ini tuh bisa di hmm, bisa masuk surga. <laughs> ini salah satu ikhtiar. Apakah sholat memastikan pelakunya masuk surga? Belum tentu kan? Tapi kalau nggak sholat pasti nggak akan masuk surga. Ya. Apakah sholat pelakunya pasti masuk surga? Belum tentu. Apakah kalau tidak sholat pasti tidak masuk surga? Pasti itu mah ya. Tapi kalau sholatnya benar, rukun syaratnya terpenuhi. Ikhlas, khusyuk, ya. Rukun sholatnya semua terpenuhi dan ada efek dari sholatnya. Ada efek dari sholatnya. Berupa apa? Tanha anil fahsyai wal munkar maka Allah menjamin qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun sampai di akhir ayat itu ayat ke-11 di surah al-mumin ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausum fiha khalidun ya itu salat tapi kalau salatnya ria salatnya ada uh, sahun lalai Allah menyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim ini wail bagi orang yang salat seperti itu. Jadi tergantung kualitas salat. Kalau kualitas salatnya benar pasti masuk ke surga karena Allah yang menyatakan demikian. Tapi kalau kualitas salatnya buruk, ada riaknya, ada sahunnya, maka waillah ancaman bagi orang itu. Ada ah, demikian juga men mencari ilmu. Mencari ilmu jelas satu ibadah. Ada nggak dampaknya? Ketika mencari ilmunya itu apa ngobrol, melamun, tidur, chatting, browsing, bikin status atau gimana? Kalau khusyuk bener, ngarep dan diaplikasikan di luar pengajian. Ada perubahan. Tadinya malas jadi rajin. Tadinya suka suudon jadi husnudon. Tadinya pelit jadi dermawan. Tadinya kecut gitu ya, judes jadi ramah kepada sesama. Tadinya nyebelin jadi nyenengin. Ada perubahan, iya itu dampak positif dari pengajian dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dia akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Terakhir ya, jangan lagi yang bertanya. Yang mana nih? Bolehkah berdoa terus-terusan dengan satu doa ketika sujud? lalu pada tahiyat akhir, lalu setelah akhir sholat, setelah uh, setelah sholat. Bolehkah mengulang-ulang doa? Boleh, umpamanya doa kita minta rizki. Kita baca dalam sujud Allahumma rizukni rizkun kathiron kathiron halalan tayyiban mubarakan fi Gitu ya Dalam setiap sujud begitu Tapi jangan lupa doa sujudnya Subhana Subhana rabbiyal alanya minimal tiga kali baca dulu. Yang sampai itunya tidak dibaca ya doa yang lain-lain. Baca dulu itu lalu baca doa minta Rizki. Setiap sujud begitu, sujud awal, tengah, akhir semua gitu. Di tasyahud akhir setelah innaka hamidum uh, min masihid dajjal terus Allahumma rzuqni rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi gitu ya. Setelah salam uh, lalu wirid biasa subhanallah Allahu akbar 33 kali dan di akhirnya berdoa Doanya itu juga. Terobsesi oleh rizki. Karena sedang dikejar debt collector. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak masalah ya. Setelah urusan rizki selesai, eh, ingat masih jomblo, baru minta jodoh. Dalam sujud minta jodoh, dalam tahiyat minta jodoh, di akhir setelah salam nanti eh, waktu setelah wirid kemudian berdoa <laughs> minta jodoh juga. Boleh nggak masalah ya, tidak terlarang. Ya, sampai di sini saja dulu Insya Allah kita jumpa lagi Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh